Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Amma ba'd Kita melanjutkan pembacaan kita di dalam bab yang berkaitan dengan bagaimana cara kita menghafal atau asbab umur umur tu'inu talib al ilm ala al-hifz Naam Qala al-muallif hafizahullah ta'ala Al-Hadi Ashar sampai sini ya Nah Al-amalu bil mahfud maka salah satu sebab yang membantu seseorang dan ini merupakan tarikatus salaf ketika mereka para sahabat dan yang setelahnya menghafal Al-Quran dan yang lainnya itu mereka beramal dengan apa yang mereka hafal Qala Abu Abdurrahman As-Sulami <clears throat> Abdullah bin Habib salah seorang mukri mengambil ilmu kiraah dari para kibar sahabat bin Utsman wa Ali wa Ibn Mas'ud radhiyallahu anhum Haddatsana alladhi kanu yukri'unana al-Qur'an ka Utsman ibn Affan wa Abdullah ibn Mas'ud wa ghairihima annahum kanu idza ta'allamu minan nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat lam yatajawazuha hatta yata'allamu ma fiha minal ilmi wal amal qalu fata'allamna al-Qur'an wal ilma wal amal jami'an <clears throat> berkata Abu Abdurrahman As-Sulami telah mengkhabarkan kepada kami para sahabat yang dulu mem membacakan atau me nah me menyampaikan ilmu tentang Al-Qur'an seperti Osman bin Affan dan Abdullah bin Mas'ud dan yang keduanya Abu Abdurrahman As-Sulami dia ini uh, eh, syekh dari Asim ibn Abi Nujud seorang kare Nah, mereka dahulu para sahabat annahum kanu idza ta'allamu minan nabi sallallahu alaihi wasallam asyar ayat lam yatajawazuha membaca menghafal 10 ayat kemudian mereka tidak melampauinya tidak meneruskan lagi sampai hatta yata'allamu ma fiha minal ilm wal amal menghafal 10 ayat kemudian mempelajari tafsir tafsir dari ayat ini kemudian mengamalkan apa yang ada dalam e, kandungan Al-Qur'an sembari mereka mengatakan alam Al-Qur'an wal ilma wal amal jami'an <clears throat> maka kami belajar Al-Qur'an menghafal ilmu dan amal secara bersama-sama. Lama nakra al-ashir. Taib. Ta'ahadul hifat wa tikrar ma'a nafsika au ma'a ghairika. Adunu hadha qad akhadna. Hah? Belum kita baca ini apa? Yang ke-10? Hah? Belum. Belum dibaca? Baik. Taib al-ashir ta'ahadu al-hifzi wa tikraruhu ma'a nafsika au ma'a ghairika أحيانا إذا حفظ insanu شيئا من ilmi قد لا يستطيع أن يثبته binafsihi salah satu sebab bagaimana kita mampu untuk menghafal dengan baik dan benar itu adalah ta'ahud al-hifdz ta'ahud artinya apa memperhatikan dan menjaga naam dijaga sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wasallam ta'ahadul ta'ahadul Quran fawalladhi nafsi biyadihi innahu la ashaddu tafallutan minal jamal bin iqalihi atau kama Mustafa alaihi salatu wasallam ta'ahadu al-Qur'an di apa namanya ta'ahudnya artinya diperhatikan betul-betul dijaga ini dan diulang-ulang terus entah ber, e, bersama dirimu atau bersama kawanmu. Nah, kadangkala seorang manusia menghafal sesuatu dari ilm, terkadang dia tidak mampu untuk me, nam apa namanya yusib yusabi eh, tahu membuat rusuh atau tidak mampu untuk kalau sendirian binafsihi itu tidak mampu untuk meng, meng, membuat ilmu ini bertahan walakin idza sta'ana akan tapi kalau kemudian meminta atau memakai bantuan ba'dallahi bi akhin lahu tentunya kita pertama isti'anah billah kemudian setelah itu kita mengambil istifadah bersama kawan kita atau yang ya, uh, yang lainnya bi akhin lahu dengan saudaranya karena dzalika anfa lahu Tentunya ini akan terasa ketika seseorang kita mengetahui bahwa e, sudah sifat atau tabiat dari manusia itu pasti memiliki rasa malal atau sa'amah, bosan, cepat bosan dan yang lainnya. Dan begitu juga likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah setiap amalan itu ada masa-masa semangat dan masa ada masa-masa jenuh atau bosan. Maka ketika kita menghafal atau melakukan suatu amalan mudzakarah bersama saudara kita, bersama kawan kita, ini membantu kita untuk lebih bisa istiqomah. <clears throat> Waqad kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yakhruju ma'a Mujahid wa yaqul ya Mujahid ikra alayya wa, wa akra alayka pernah ketika suatu saat Ibnu Abbas Taib ini di sini syakelnya menunjukkan ini fi'il amr ikra alayya wa waqra alayka Nah, pernah suatu saat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu keluar bersama Mujahid, salah seorang talamitnya. Sambari mengatakan, "Ya Mujahid, ikra alayya wa qra alaik." Bacakan kepadaku hadis atau Quran dan yang lainnya dan juga terhadap dirimu. Maka disebutkan ini wadzalika mimbab tarsikh al-hifdzi fi dhihnihima. Yang demikian ini dalam rangka untuk menguatkan hafalan di dalam hati-hati mereka. Nah, dalam eh, apa namanya zakirah mereka memori mereka fa idza alimta min ikhwanika man yu'inuka 'ala al-hifdhi wa tattafiq wa tansajim ma'ahu fi sifat mushtarakah fasta'in bihi ba'da Allah subhanahu wa ta'ala ikra alaihi wa yakra alaika tukarrir alaihi wa yukarrir alaika wa satara min natijati dhalik ma yasurruk jika engkau mengetahui dari saudara-saudara engkau, dari kawan-kawan kita, orang yang mampu untuk berjalan bersama engkau membantu, saling membantu, ta'awun, mudhakarah, dalam ilmu hadis atau Quran dan yang lainnya bertanya apa faedah ini, bagaimana ayat ini. Kemudian engkau sepakat, sepakat untuk kemudian me apa namanya tatafik watan sajim artinya e, tansik apa sepakat untuk kemudian menyusun acara yang atau yang semisalnya di dalam sifat mustarokah dalam perkara-perkara yang memang mungkin untuk bekerja sama artinya bekerja sama di sini karena mungkin mustawanya atau ilmu uh, eh, nah, pelajarannya sama atau hafalannya juga uh, kurang lebih sama. Nah, maka fasta'in bihi ba'dallahi subhanahu wa ta'ala. Artinya jangan membiarkan masing-masing dari kita membiarkan dirinya itu berjalan sendiri. Jangan. Ini ada fawaid. Yang pertama menghindarkan ketika kita bosan ada saudara kita yang mengingatkan. Yang kedua belum tentu selama ini yang kita hafal entah itu dari sisi lafat atau dari sisi cara pembacaannya entah itu membaca matan atau yang lainnya belum tentu ini apa yang telah kita pelajari atau yang telah kita baca ini benar maka ketika ada kawan yang di situ sama-sama kedudukannya dalam suatu pelajaran atau dalam suatu hafalan maka ini akan sangat membantu dia untuk kemudian dia mampu istiqomah dan juga ada islah atau taswibat, ada pembenaran. Nah, yang dengan itu engkau membaca terhadap membacakan baginya dan juga dia akan membacakan terhadap engkau. Engkau mengulangi terhadap dia dan juga dia akan mengulangi terus seperti ini. Wasatara min natijati dzalik ma yasurruk. Dan engkau akan melihat natijah dari yang demikian itu apa-apa yang mungkin engkau senang. Dan inilah uh, Tariqatus Salaf kita mengetahui bagaimana tarjamah tarajim lalu ulama Imam Ahmad Yahya Ibnu Ma'in dan yang lainnya kalau sudah majelisnya majelis mudzakarah itu bisa berlangsung semalam terus sampai subuh saking asyiknya atau sak, e, mereka bagaimana memanfaatkan mudzakarah adanya kawan ini untuk kemudian membenarkan makanya berbeda tahdis atau e, eh, apa namanya cara penyampaian sama ulama dibedakan ketika mereka dalam rangka tahdis dengan artinya ingin menyampaikan hadis di majelis tahdis dengan ketika mudzakarah. Terkadang siaknya ini berbeda. Terkadang siaknya berbeda. Entah memakai sifat kalau di tahdis haddatsana tapi kalau di di majelis mudzakarah itu memakai siak yang berbeda dengan siroh afan dengan siroh yang berbeda bisa jadi dengan sigoh yang lebih yang lebih umum an atau an ana atau dengan sigoh akhbarona nah ini menunjukkan bahwa seseorang ketika belajar memiliki kawan dalam mudzakarah dan yang lainnya dan meroja ini sangat membantu inilah jadah inilah jalannya para salaf mau eh, kita menginginkan ilmu ini barakah al barakah ma ma akabirkum. Nah, bersama kibar. Ingin tahu barokah? Lihat para salaf. Nah, kita di sekarang di zaman yang sudah serba instan, yang dengan keinstanan ini serba gampang mencari sesuatu tinggal buka maktabah syamila atau yang lainnya segala tulisan atau bahas yang kita inginkan tinggal dicari di eh, apa misalnya media-media yang ada keluar semuanya tanpa susah payah tanpa harus safar tanpa kemudian kita bercapek-capek eh, sementara salaf bagaimana seorang dari mereka dalam rangka satu hadis menempuh ribuan mil ribuan kilo hasilnya yang gak mengherankan mereka menjadi hufat ketika seorang bersusah payah dalam mendapatkan sesuatu dia akan lebih menghargai nilai dari sesuatu yang dia raih berbeda ketika sesuatu tersebut datang dengan gampang biasanya kemudian seseorang akan lebih susah untuk mensyukuri padahal ini suatu nikmat adanya taisir adanya tashil mendapatkan sesuatu ini sebenarnya nikmat tetapi ketika nikmat ini diser, di, tidak dibaringi dengan rasa syukur yang sepadan, maka akan hilang barokah ini. Maka ketika suatu nikmat dianggap datangnya gampang, biasanya kemudian hilangnya juga akan mudah. Berbeda dengan suatu yang kita raih dengan susah payah, dengan berat, dengan capek, dengan penuh masyakoh, itu kita lebih mampu untuk menghargai nikmat ini yang dengan itu akhirnya kita lebih menjaga yang dengan itu akhirnya kita lebih bisa memberikan nilai yang tinggi terhadap suatu ini kita luar biasa sekarang membuka uh, kutubul fikih sudah te, eh, apa namanya terurut tartib abwabul fikih kitab taharah kitab sholah bagaimana para ulama dahulu ketika para zamannya sahabat tabiin tidak ada yang seperti ini tapi kemudian mereka menulis menyusun dengan tartib yang luar biasa ilmu nahu bahasa Arab bagaimana jerih payah para ulama mereka mengumpulkan datang masuk ke tempat-tempat desa-desa di Badui untuk mencari kalimat-kalimat kemudian mereka mencari kenapa suatu kalimat ini berfathah atau berdomah kemudian mereka mengambil istimbatat yang berasal dari lugatul arabiyah ini mubtada ini ini khabar ini marfu ini mansub kita tinggal terima enam, tinggal terima hasilnya enam. tetapi mengapa kemudian ilmu al khalaf itu masih jauh dibanding ilmu salaf tentunya ada beberapa sebab dan sebab yang terbesar adalah e, bagaimana mereka betul-betul mendapatkan ilmu ini dengan susah payah, dengan perjuangan dan pengorbanan. Nah, sehingga perlu untuk kita terus ta'ahud memperhatikan ilmu kita dan mengulangi lagi atau terus mengulang-ulang bersama saudara kita. Nah, taib. Qala al-mu'allif hafizahullah taala a'rifu ba'da talabatil ilmi wa hadha mujarrab. Kata mu'allif, aku mengetahui sebagian talabatul ilm wa hadha mujarrab dan ini terbukti. Yaqul idza aradtu hifdza syai' kumtu bitasjilihi bisauti ala syaritin thumma u'idu sama'ahu asharat al-marrat. Katanya Syekh di sini aku, aku mengetahui bagaimana dahulu para sebagian tulabul ilm berkata, aku apabila menginginkan menghafal suatu suatu perkara, maka aku me mencatat Afan tasjil di sini merekam dengan suaraku. Kita misalnya ingin menghafal, nah, ya, ingin menghafal sesuatu, maka kita baca sambil direkam. Nah, suara kita ini Kemudian summa u'idu sama'ahu asyarat al-marat. Dan aku kemudian mengulangi untuk didengarkan ini berulang-ulang. Nah, puluhan kali. Fayazdadu rusukhan fi dhihni hatta la akadu ansahu ma'ataqadumil ayyam. Maka dengan sebab ini bertambah rusuh di zihin, di, di akalku atau di hatiku. Naam sampai-sampai hampir-hampir aku tidak bisa melupakannya bersamaan dengan jalannya waktu atau jalannya hari. Wa bikulli halin abdabitu kama qultu ayyu tariqatin tajidu fi nafsik aryahiyatan wa qabulan laha falzamha wa la tata'addaha illa ila ahsan minha maka kesimpulannya, dobitnya adalah sebagaimana yang mu'alif katakan sebelumnya, jalan apapun atau cara bagaimanapun yang engkau dapati pada dirimu, yang itu lebih aryah, lebih um, apa namanya, lebih nyaman buat dirimu dan lebih mampu untuk diterima, maka falzamha. Terus ikuti cara ini wala tata'addaha jangan dan jangan berpindah dari cara ini kecuali kepada yang ahsan minha sehingga di sini tuntut seorang talibul ilm uh, untuk mengetahui kemampuan dirinya, kemampuan hafalannya, tempat mana yang cocok, waktu mana yang cocok. Ketika dia mendapatkan merasa ini lebih baik, maka terus dijalani cara ini sampai dia menemukan cara atau metode yang lebih baik. Taib. Qala al-mu'allif rahimahullah wa hafizahullah ta'ala al-hadi ashar al-amal bil mahfud. Qala Abu Abdurrahman As-Sulami haddatsana alladhi kana yuqri'una al-Qur'an ka Utsman ibn Affan wa Abdullah ibn Mas'ud wa ghairihima annahum kanu idza ta'allamu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam asyarat ayat lam yatajawazuha hatta yata'allamu ma fiha minal ilmi wal amal. Qalu fata'allamna al-Qur'an wal ilma wal amal jami'an. Cara yang ke-11 adalah kita beramal dengan hafalan kita. Kita mengetahui barusan bahwa kita sampaikan ini adalah tarikatus salaf. Bagaimana para salaf menghafal 10 ayat tidak ditambah tetapi kemudian dipelajari kemudian diamalkan dipelajari dan diamalkan sehingga kata-kata korek adalah orang yang hafid dalam uh, eh, uraf salaf atau kebiasaannya salaf itu tidak sebatas pad, atau tidak sebatas pada yang sekarang kita ketahui korek itu hanya sekedar uh, orang yang memiliki tajwid atau mampu membaca Al-Quran sudah hafid mutkin tidak mereka memiliki uraf artinya Al-Qari itu adalah seorang yang betul-betul membaca al Quran dengan hak tilawati baik sebagaimana disebutkan dalam e, kisah ini bagaimana mereka para sahabat itu ketika menghafal Al-Quran dipelajari dan diamalkan maka istilahnya para ulama di zaman sahabat itu adalah dengan dikatakan dengan al-qurra sehingga tidak mengherankan e, banyak dari ulama yang mensyarah hadis ketika <clears throat> Ar-Rasul alaihi salatu wasalam bersabda e, ya ummu qauman aqra'uhum li kitabillah yang berhak untuk mengimami suatu kaum itu adalah akrohum fi kitabillah maka jika ada dua orang kedudukannya ini termasuk pendapatnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dan juga eh, Syekh Al-Utsaimin dan yang lainnya apa yang dimaksud dengan akrohum orang yang paling korek dalam membaca Al-Quran Jalan oleh para uh, para uh, ulama bahwa pendapat yang rajih ketika ada dua orang yang satunya hafal Al-Quran mutkin tetapi ilmunya kurang tidak tahu ahkamu sholat atau kurang tentang fikihnya dan yang satunya hafalannya biasa maka yang, dis, yang mana yang akro ayyuhuma akro tetapi hafalannya biasa tetapi dia memiliki uh, fikih memiliki ma'rifat memiliki maklumat memiliki ilm yang lebih terhadap yang satunya yang mutkin maka dijelaskan oleh para uh, uh, para sebagian ulama bahwa inilah pendapat yang rajih bahwa yang hafalannya biasa tetapi memiliki memiliki uh, apa namanya ilmu yang lebih inilah yang dikatakan akro Nah, karena endah salaf, qari itu bukan sekedar orang yang membaca Al-Quran memiliki hafalan yang mungkin tidak. Tetapi qari ini adalah suatu istilah yang di situ disertai dengan ilmu dan amalan. Ketika membaca suatu ayat yang dinamakan qari endal mutakadimin, mutaqaddimin haula sahabat ini bukan sekedar mampu membaca tapi juga seorang yang alim dan juga amil seperti itu sehingga eh, tidak mengherankan ketika mereka beramal dengan hafalan mereka maka amalan ini membantu untuk hafalan mereka tetap rusuh Qala al-mu'allifu hafizahullah ta'ala ala tarawna anna ba'dana yahfad du'a dukhul khala wal khuruj minhu wa du'a dukhul masjid wal khuruj minhu lakin law sa'altahu an du'a labsi thawb aw du'a dukhul manzil aw du'a al khuruj minal manzil fa innahu fil ghalib la yahfaduha Nah apabila tidakkah kalian melihat katanya mulai di sini sebagian di antara kita sebagian ya tidak semuanya hafal du'a doa masuk uh, masuk apa namanya WC dan keluar darinya dan juga uh, doa masuk masjid keluar dari masjid tapi kalau engkau menanyakan apa doa memakai baju atau apa doa memas masuk manzil atau keluar darinya fa innahu bil ghalib rata-rata nggak hafal 6 wa in hafidhaha hafidhaha mutadakhilah kecampur kalaupun hafal kecampur lafad-lafadnya yuskid ba'dal jumal wa yukarrir ba'daha ada yang lafadnya dihilangkan ada yang diulang-ulang sabab huwa adamul amal biha apa doanya dukhul manzil doa dukhul masjid apa ya eh, ah? doa masuk masjid bagaimana wa mas dukhul manzil <laughs> nah subhanallah memang benar artinya ketika suatu nah jar karena jarang diamalkan mungkin karena mungkin kita tidak eh, paling penting artinya ini ilmu ini manzil ini sakan ini manzil manzil adalah tempat tinggal nggak harus rumah maka diamalkan nah Nah, ini subhanallah memang suatu hafalan. Padahal mungkin kita sempat membaca atau sempat menghafal, tapi karena jarang diamalkan lupa. jangan diamalkan lupa. Anak pikir tidak ada yang tidak tahu doa masuk masjid atau doa masuk hammam. Nah, tapi doa masuk rumah mungkin sering karena ter terkadang e, rumah ya kurang di ketika kita masuk hammam khawatir, eh, maka lebih berhati-hati maka lebih sering kita tapi masuk rumah dianggap uh, sepele akhirnya banyak yang enam wah ada wakil apa doanya Imran wa ala rabbina tawakkalna bismillahi lajna. bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna naam naam taib <clears throat> sabab huwa dan sababnya adalah adamul amal biha lakin hadha law awada nafsahu al amal biha la zadat rusukhan fi dhihnihi. sebab sebabnya apa yaitu tidak beramal dengan ilmu yang dia telah ketahui. Tidak ada seorang yang akan lupa dengan Al-Fatihah. Nah, tetapi surat-surat yang lainnya Al-Baqarah atau yang lainnya Kenapa? Karena jarang dibaca, tidak seperti Al-Fatihah. Makanya orang awam itu sangat mungkin dengan surat Yasin. Tapi kalau ditanya surat yang lainnya, kenapa? Karena sering walaupun tempatnya salah. Tetapi syahidnya di sini mungkin sebagian kita hafalannya surat Yasin kalah dengan sebagian orang awam. Hah? Syahidnya apa? Karena sering di di di, di dibaca. Nah, Yasinan. Yang mengherankan tidak ada Al-Baqaratan atau yang lainnya. Nah, nah. Padahal Yasin istrinya tentang tauhid. Luar biasa. Tapi ini disebabkan oleh al-jahl. Taib, qala al-mu'allif rahimahu au hafidhahullah ta'ala wa usi nafsi wa iyyaka bi qira'ati kitabil khatib al-baghdadi iqtida'il ilmi wal amal. Faqad jama'a fihi atharan dhahabiyatan wa bayyana hirsa salaf alaihim rahmatullahi ala tazkiyati ilmihim bi amalihim maka aku mewasiatkan diriku dan engkau kitab kitabil khatib al-baghdadi iktida al-ilmi wal amal Anda juga belum membaca kitab ini uh, nah disebutkan di sini katanya bahwa di situ bagaimana al-khatib al-baghdadi mengumpulkan sekian asar tentang salaf yang luar biasa zahabi artinya nilainya seperti emas yang disitu menjelaskan bagaimana hirsnya para salaf alaihim rahmatullah ala tazkiyati ilmihim bi amalihim bagaimana mereka mensucikan ilmu mereka dengan amalan-amalan mereka memang ketika suatu ilmu dipelajari itu maksud bukan sekedar mempelajari ilmu tanpa amal bukan maksud dari mempelajari ilmu akhirnya yabqa hadzal ilm minan nadhariyat disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwa ilmu ini dipelajari bukan kemudian untuk dijadikan sekedar maklumat atau sekedar itu hanya kayak teori-teori saja tanpa ada amalan makanya tidak mengherankan bagaimana Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala melihat suatu zahirah, suatu kenyataan yang agak menyedihkan berapa banyak dari tulabul ilm kita melihat bagaimana sulukiatnya bagaimana e, istiqomahnya mereka terhadap suatu ibadah itu jauh dengan sebagian dari orang awam yang tidak memiliki ilmu atau yang ilmunya di bawah dari uh, eh, tulabul ilm tetapi dalam suatu amalan luar biasa mereka lebih mampu untuk istiqomah lebih mampu untuk beramal tentunya ini buat kita semua ketika mengatakan yang hal seperti ini ini pun uh, membuat uh, kita khawatir terhadap diri-diri kita semua kita melihat sebagian awam luar biasa dalam istiqomah ketika sholat Jumat bukankah disunahkan uh, untuk kita se -se sepagi mungkin datang wasaatul ula uh, ka'annahu taqarraba bibadana wa man ya'ti fi sa'ati thaniyah ka'annahu taqarraba bi al-baqarah juga asalita nah, seperti syah seorang yang datang di saatul ula setelah fajar nah, di saatul ula itu seperti dia memberikan kurban unta di waktu yang kedua seperti dia berkorban sapi di waktu yang ketiga dia seperti berkorban uh, kambing dan yang keempat seperti dia berkorban dajaja dan waktu yang kelima dia seperti berkorban dengan baidah sudah seperti nilainya berkorban baidah ini sunnahnya tapi ee, eh, berapa banyak dari kita mungkin terlupa dengan sunnah ini padahal eh, fadilah yang luar biasa nah ini pun sebetulnya Membikin eh, membuat kita khawatir untuk kita banyak berbicara kita banyak menyampaikan tetapi ternyata amalan kita masih kurang Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Naam Memang tidak gampang ketika kita mengetahui suatu ilmu kemudian kita menyampaikannya tetapi beginilah dakwah mungkin kita menyampaikan suatu perkara kita sendiri belum beramal ya ayyuhalladzina amanu lima takuluna ma la taf'alun kabur maktan indallah antakulu ma la taf'alun kita menyampaikan tapi ternyata kita sendiri belum beramal kita berkata tapi sendiri kita belum berbuat tetapi keadaan memang memaksa kita untuk kemudian kita menyampaikan yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu nas ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun orang yang tidak mau menyampaikan apa yang dia ketahui menyembunyikan ilmu maka diancam dia akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga sebuah asar atau uh, kaul dari Ibnu Qayyim yang maknanya kurang lebih sesungguhnya seseorang yang memiliki rasa jud atau karom memiliki rasa dermawan maka sesuatu yang paling ajwat maya judu bihi al ilm sesuatu yang paling bermanfaat ketika seorang memiliki rasa dermawan itu dengan dia mensodakohkan menafkahkan ilmunya wahada afdal minal jud fil mal maka ketika seorang mensodakohkan ilmunya ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim di sini ini afdol daripada ketika seorang bersodakoh dengan hartanya maka mudah-mudahan walaupun mungkin amalan kita masih kurang tetapi mudah-mudahan kita dengan ini meniatkan untuk kemudian dapatkan nilai sodakoh dari apa yang kita sampaikan sembari kita terus untuk berusaha mengamalkan apa yang telah kita ketahui dan permasalahan memang bukan permasalahan yang sederhana tetapi dijelaskan oleh para ulama' bukan syarat dari amar ma'ruf nahi mungkar, bukan syarat dari seorang berdakwah itu dia menunggu dia telah beramal dahulu. 6. Seseorang ketika berdakwah, seorang ketika melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dia harus beramal dengan apa yang dia katakan. Tapi ini bukan syarat. Artinya bukan syarat, bukan berarti kemudian ketika seorang belum beramal, terhadap apa yang dia ketahui kemudian tidak dia tidak berdakwah atau dia tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tidak ini bukan syarat apakah ketika seseorang belum menikah kemudian dia tidak boleh untuk kemudian menyampaikan dakwah tentang nikah atau ilmu nikah Bukankah seorang ketika menyampaikan ilmu tentang bagaimana jihad yang benar diharuskan kemudian dia sudah berjihad atau beramal? Tidak. Walaupun ketika dia mampu untuk beramal, kemudian tidak melakukannya, ini adalah suatu dosa. Nah, tetapi tidak disyaratkan. Sehingga jangan ragu-ragu seseorang. Memang kita khawatir bahwa uh, kita termasuk dari nasallallahu assalam wal afiyah. Kita tidak beramal dengan ilmu yang kita miliki tetapi janganlah kekhawatiran ini, kekhawatiran yang bagus dan harus kita jaga, tapi kekhawatiran ini jangan menyebabkan kemudian kita hulu dalam permasalahan ini akhirnya membuat kita tidak kemudian melakukan dakwah atau amar ma'ruf nahi mungkar atau yang lainnya. Nah, tapi mungkin sampai di sini yang kita bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin